Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalam Ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi Wa man saru ala nahjihi ila yaumin la fi Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita insyaallah akan melanjutkan bacaan dari kitab ini yakni Bahjatul Tullab fi Adabit Talab oleh Syekh Salih Al-Usaimi hafizahullah taala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. قال الناظم رحمه الله تعالى والعلم بالفهم fahmi wa bil mudhakarati wad darsi wal fikrati wal munadharah ilmu itu dengan memahami dengan mudhakarah dengan dars dengan fikr dengan munadharah apa itu maknanya nanti akan dijelaskan qala syarih وفقه الله تعالى ذكر الناظم في هذا البيت خمس موارد من الموارد التي توصل العلم إلى النفس وتذيق القلب حلاوته الناظم menyebutkan di sini dalam baitnya tersebut ada lima sumber ya yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu dalam jiwanya sehingga juga didapatkan hati bisa merasakan kelezatan ilmu tadi. Ada lima perkara, lima sumber sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan juga kita bisa merasakan apa manisnya ilmu karena ilmu itu punya apa punya rasa ilmu itu punya apa rasa ibadah juga ada rasanya ilmu termasuk bagian dari ibadah bagi orang yang bisa merasakannya maka akan terasa manis terasa nikmat sebagaimana urusan-urusan yang lain. Orang kalau sudah senang bola yang jadi contoh bola terus ya. Itu kalau ada pertandingan dia senang dia tonton. Bahkan ada di luar kota dia rela untuk datang. Bahkan harus bayar tiket pun dia korbankan uangnya untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena dengan menonton, menyaksikan dia mendapatkan kenikmatan yang mungkin tidak akan didapatkan oleh orang lain dalam keadaan yang sama, dalam keadaan menonton bola yang satu merasa bosan. Apa itu 90 menit cuma ditendang-tendang gak gul-gul, Ya, yang satu merasakan kenikmatan. Setiap perkara ada kenikmatannya bagi orang yang di dalam hatinya telah masuk dalam urusan tersebut. Maka demikian pula ala ilm Ilmu juga memiliki rasa. Maka tatkala seseorang sudah mencintai ilmu, walaupun dia mungkin harus mengorbankan uangnya, walaupun dia harus mendatangi satu tempat yang jauh, maka dia akan tempuh itu. Kenapa? Ada kenikmatan dalam menuntut ilmu. Fal mauridul awal sumber yang pertama adalah al-fahmu adalah faham. Apa itu? wahwa idroku al-ma'ani al-muradati fil kalam. Yaitu mengetahui makna yang dimaksud dalam kalimat. Yaitu idrakul ma'ani al-muradati fil kalam. Yaitu mengetahui makna yang dimaksudkan dalam kalimat. Inilah al-faham. Wan nafi'u al fahmi huwa al-mutalaqqa anir rasikhi fil ilmi. Yang dapat memberikan manfaat dari al-faham ini apabila ilmunya tersebut diambil dari seorang yang rasikh fil ilm, seorang yang kuat ilmunya. Maka pemahamannya akan bagus. Fa inna man rasakha ilmuhu sarat al-ma'ani allati yubdiha sahihatan. Karena orang yang kuat ilmunya, maka makna yang dia sampaikan adalah makna yang benar. Fantafa'a biha mutalaqqiha wa qawiyat malakatu fahmihi maka akan mendapatkan manfaat orang yang mengambil ilmu dari ilmu yang orangnya kuat tadi sehingga dia mendapatkan manfaat ilmu tersebut dan akan kuat pemahamannya wa idza kana muzazza'atal qadami fil ilmi apabila ilmunya itu masih goncang belum kuat ghaira mutamakkinin minhu badat tilkal ma'ani musawwasatan fataltabisu fi nafsi al-mutalakki wa turithuhu usra al-fahmi apabila ilmunya masih goncang belum mantap dalam keilmuan tersebut, maka jadinya apa? Maknanya menjadi kacau. Kemudian akan menjadi samar bagi orang yang mengambil ilmu tersebut sehingga hal ini akan mewariskan susahnya pemahaman. Ya. Kalau yang menyampaikan itu nggak paham apa yang dia sampaikan, apalagi yang mendengar. Orang menyampaikan dia nggak paham. Tadi ngomong apa? Nggak paham bagaimana dia akan diambil ilmunya. Wal mauridu asani kemudian yang kedua adalah mudzakarah. Apa itu al mudzakarah? Hiya muraja'atu mutalakki al ilmi ilmahu ma'a akhar yaitu murajah antara orang yang mengambil ilmu dia memurajah ilmunya bersama temannya yang lain saling belajar namanya mudzakarah belajar wa summiyat mudzakaratan li'annaha mufa'alatun bidzikri baina fasa'idan fayajlisu ahaduhuma ilal akhar wa yatajadabani alqawla mu'idaini ma sabaqa talaqqihi an muallimihima dinamakan mudzakarah karena pekerjaan tersebut yaitu dalam mengambil ilmu itu dilakukan dua orang atau lebih. Jadi mudzakarah itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya sehingga bisa bertukar pikiran, saling belajar. Ini namanya mudhakarah, mengulang ilmu sehingga salah satunya itu menyampaikan apa yang telah dia pelajari dari gurunya, kemudian dia mengulang, demikian pula yang lain. Duduk saling belajar ya dari apa yang telah dia ambil dari gurunya. Dua orang atau lebih misalnya habis taklim kemudian duduk bareng kemudian dia menyampaikan apa yang dia pahami temannya juga menyampaikan begitu ini namanya adalah mudzakarah Fasmu al-mudzakarah fi kalamil Arab yaqau kau tsnaini Adapun penamaan mudzakarah dalam lisan orang Arab, dalam ucapan orang Arab ya kau naini faaksar ini terjadi dua orang atau lebih wadari wadariju ala sinatin nas mimma yusammunahu mudzakaratan ismuhu mutala'a fa innal ladzi yanzuru fil kutubi wahdahu yusamma mutali'an sawa'an kana mutahaffizan am mutafahhiman akan tetapi yang sudah kadung tersebar di lisan-lisan manusia ya, mereka menamakan mudzakarah padahal asalnya itu mutolaah mutolaah dinamakan dengan apa mudzakarah nah ini sudah terlanjur tersebar padahal hakikatnya adalah mutolaah yaitu apa? Fa innal ladzi yanzuru fil kutubi wahdahu yusamma mutalian. Orang yang membaca kitab sendirian ya, mempelajari kitab sendirian ini eh, dinamakan dengan mutalian, orang yang menelaah. Ya, orang yang menelaah. Sawa'an kana mutahaffizan am mutafahhiman. Sama saja dia menelaah kitab untuk dipahami untuk dihafal atau dipahami sama saja ini namanya mutolaah apabila sendirian entah dia itu pengen paham atau entah dia itu pengen menghafal ini namanya mutolaah ini hanya sekedar penamaan wa ismu al mudzakarah la yakunu illa baina tsnaini fasa'idan yatajadabani dzikral ilmi bainihima maka penamaan atau nama mudzakarah ini tidak terjadi kecuali antara dua orang atau lebih mereka saling bertukar pendapat ya dalam terkait dengan penyebutan ilmu antara keduanya ini adalah mudzakarah jadi mengungkapkan satu ilmu yang lain juga artinya mengulang ilmu bersama kawan namanya mudakarah wan nafi'u minal mudzakarah hiya al waqi'ah bainal qarin al jad at ila ma'alil umur dan yang bisa memberikan manfaat dari mudakarah. jadi mudakarah itu kapan bermanfaat dilakukan belajar dua orang kapan itu manfaat habis taklim kemudian yuk belajar bareng yuk belajar bersama itu namanya mudzakarah ya belajar bareng belajar bersama namanya mudzakarah kapan itu membawa manfaat al waqiah bainal qarin al jad at-tamih ila ma'alil umur yaitu terjadi bersama teman yang dia memang sungguh-sungguh teman yang rajin yang dia itu orangnya sangat menginginkan atau sangat rakus dengan urusan-urusan yang mulia. Artinya, ia pengen menjadi orang yang betul-betul ilmunya bertambah luas, bertambah kuat, ya, cita-citanya tinggi. Itu adalah nanti mudhakarahnya akan bermanfaat. Ya, dengan teman yang rajin, teman yang cita-citanya tinggi. Tapi kalau yo kita belajar bareng tapi temennya adalah sukanya ngobrol sukanya makan pamitnya ya mau mudzakarah nanti malah buat indomie bareng ya tidur bareng baru ngobrol soal ilmu sebentar 5 menit ya habis itu ya makan-makan 50 menit ya tidak selesai Makanya itu kurang bermanfaat. Makanya beliau mengatakan mudhakarah itu akan bermanfaat apabila apa terjadi dilakukan bersama teman yang rajin. Yang punya cita-cita yang tinggi, orang yang bersemangat dalam kebaikan, maka mudhakarahnya akan bermanfaat. Maka Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala dalam kitabnya Ta'lim alim beliau mengatakan untuk menjauhi teman-teman yang bagaimana yang harus dijauhi ya teman-teman yang kaslan ya wa yafirru anil kaslan dia hendaklah menjauhi berlari nggak mendekat dari teman-teman yang malas awil mu'attil teman yang suka buang-buang waktu awil mikhar atau teman yang sukanya ngobrol ini adalah orang-orang yang tidaklah dijauhi ketika akan dijadikan teman dekat apalagi untuk belajar bersama yang sukanya buang-buang waktu malas dan banyak ngobrol Karena orang yang malas itu bisa menular, mempengaruhi sehingga dikatakan seperti bara api yang diletakkan di abu, maka akan mati. Antum mungkin semangat ke tempat teman bawa kitab yang banyak udah ada catatan-catatan semangat tapi ketika nyampe sama sekali tidak dibuka malas ya karena ketemu dengan yang malas ibarat bara api yang dia itu berkobar sudah menyala tinggal dikipas gitu nyala tapi ternyata dibiarkan diletakkan di tempat yang tidak ada kipas-kipasnya maka dia akan mati maka carilah orang yang ketika akan bermudzakarah orang yang bisa menyemangati dalam kebaikan ya bukan justru mematikan bara api semangat kita dalam menuntut ilmu atau memurajaah ilmu atau melakukan muzakarah ilmu. Demikian pula dengan orang yang dia itu miksar orang yang suka banyak ngomong untuk nasihat kita semuanya yang sukanya banyak ngomong harus introspeksi nanti tidak dijauhi Karena menghabiskan waktu sedangkan umur kita selalu bertambah. Umur kita selalu berkurang. Baru belajar didatangi sama kawan. Saya mau cerita gitu kan. Oh, oh ya, didengarkan. Enggak selesai-selesai ceritanya. Oh iya ya, bagus-bagus. Udah. Setelah capek, udah ya pamit ya. Iya, ternyata nyari temen yang lain karena dianggap temennya sudah bosen dengerin cari cerita lagi temennya ya setelah ini cari lagi cerita lagi begitu terus ya tidak ada habisnya ya itu orang yang sukanya ngomong ngobrol baru baru baca awalnya sih bagus kitab apa itu gitu kan kitab apa oh ini bahaja tutulat fi ada bitolab uh oh, ya bagus itu itu beli di mana gitu kan oh di sana gitu kan oh iya kemarin habis dari toko ini tuh iya gitu kok oh iya kemarin tuh lewat sana macet sana ah sudah oh iya ini mau tahun baru ya gimana gitu kan udah awalnya bagus tanya apa kita tapi itu loh bisa ngembangkan saking pinternya ngomong itu loh subhanallah ada yang kayak begitu ada masya allah ya jadi mukodimahnya bagus subhanallah assalamualaikum akhi masya allah gitu kan duduk gitu gimana sehat oh ya sehat alhamdulillah uh, coba pinjam kitabnya oh masya allah kitab ini saya di rumah juga punya kitab kayak gini mirip gitu judulnya ini gitu kan itu kemarin saya bawa dari rumah gitu kan nah, sudah ya dari rumah itu nggak ada yang dibaca biasanya di rumah itu ya cuma itu warisan bapak dulu bapak dulu saya nyantri gitu terus akhirnya dulu nyantrinya di pondok ini pondok ini itu dulu begini loh sekarang jadi begini ah, sudah ya hati-hati dengan orang kayak begitu ya itu menghabiskan waktu ya menghabiskan waktu maka dijauhi teman yang sukanya banyak ngobrol ya suka melalaikan waktu ya karena beliau menasihatkan itu kalau mau mudzakarah itu cari teman yang rajin yang punya semangat dalam belajar nanti nggak jadi belajar kalau temannya nggak rajin awalnya tidur dulu bentar ya habis itu bablas sudah sudah sanggup snacknya banyak kan gitu kan snacknya banyak mau belajar bersama untuk persediaan katanya kan Ah, nggak jadi belajar kemudian wal mauridu asalis adars. kemudian sumber yang ketiga untuk mencari ilmu mendapatkan ilmu adalah ad apa itu dars huwa takrarul ilmi 'ala nafsi yaitu mengulang ilmu untuk dirinya wa i'adatuhu 'alaiha mengulang-ulang ilmu tersebut. Fa inna isma ad-dars ma'khudun al audi wa takrar. Karena asalnya dari dars itu diambil dari al-aud wa takrar, artinya ya mengulang. Fa i'adatul ilmi ba'da hifdhihi aw ba'da fahmi aw ba'da fahmihi yusamma darsan. Maka ya seseorang apabila dia itu ya mengulang ilmu setelah dia menghafalnya atau dia sudah paham kemudian diulang lagi namanya dars ada perbedaan istilah faman jalasa ba'dal fajri fahafidhu hadhihi al-abyat hatta ahkamaha maka barang siapa yang duduk setelah fajar kemudian menghafal bait-bait syair ini sampai dia itu sempurna sampai lancar falamma arsala al-lailu sitarahu wa bazagat wa bazagatin nujumu wa hada'a sautun nasi qama fa yukarriru al yusamma darsan maka manakala malam sudah menutupi keadaan bumi sudah mulai gelap kemudian bintang-bintang sudah mulai muncul suara manusia sudah ya melemah dah pada tidur semua ada orang yang berlomba dalam kebaikan bangun saya pengen mendahului kaman saya mereka tidur saya bangun karena ketika pagi belajar sama-sama belajar maka saya harus lebih ya giat lagi di saat manusia sudah tidur saya bangun karena kalau besok sama-sama bangun tidak ada bedanya antara saya dengan teman saya maka saya harus unggul dari dia. Saya harus bangun saat teman saya tidur. Ya. Kemudian dia mulai bangkit, kemudian dia mulai belajar mengulang bait-bait ini atau ilmu yang lain. Maka perbuatannya tadi dinamakan dengan darsan Wa kada law kana muta'alliqan bimafhumin talaqqahu ka'ayyakuna qara'a dhalikal mahfuz ala syai'in bayyana lahu ma'anihi ثم رجع إلى داره فإنه إذا أعاد تذكر تلك المعاني التي تلقاها وأمرها على نفسه يسمى هذا درسا Demikian pula yang terkait dengan itu semuanya seperti dia mengulang apa yang telah dia pahami, apa yang telah dia baca, dia hafalkan dari ilmu di depan gurunya. Kemudian setelah pulang, ya dia ulang lagi sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran dari makna-makna yang sebelumnya dia pelajari. Ya, maka semuanya itu itu dinamakan dengan apa? Dengan darsan artinya mengulang pelajaran tapi sendiri kalau bersama teman tadi namanya apa mudakarah ya mudakarah wan nafi'u minad dars ya yang dapat memberikan manfaat dari dars ini kapan dars itu bisa bermanfaat wal kain fi waqti an nashati wal quwwati yaitu manakala terjadi keadaannya saat waktunya waktu yang semangat saat kuat untuk mengulang pelajaran ya pas lagi semangat ya dalam mencari waktu yang itu tepat untuk mengulang pelajaran maka setiap orang memiliki waktu-waktu istimewa tersendiri maka antum lebih paham tentang keadaan antum dibandingkan dengan orang lain kapan saya harus belajar waktu kapan saya harus menghafal kapan saya harus mengulang maka tentukan waktunya dan istiqomahlah dalam waktu tersebut seakan-akan waktu antum itu tidak terganggu dengan yang lain walaupun antum sendiri ketika antum kuliah mengambil ilmu ya maka antum bisa batalkan kegiatan-kegiatan selama antum kuliah karena antum sudah melazimkan diri untuk mengikuti pelajaran tersebut. Ya. Pun kalau ada tamu kadang harus menunggu. Kalaulah seandainya seseorang dalam darsnya atau mudzakarahnya memiliki waktu yang istimewa maka akan bermanfaat ilmunya. Ya tentukan waktunya setiap ba'da subuh saya harus mengulang pelajaran. Ya, maka tinggalkan dulu HP-nya. Ya. Maka ditempelkan dulu di depan kamarnya. Mohon maaf lagi waktu belajar. Ya, maka orang akan memahami bahasanya waktu itulah waktu nasyat antum. Waktu semangatnya antum, yang digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Faman arada ayan tafi'a bidarsihi mu'idan lahu fa innahu yambagi ayata khayyara awqata awqata nashatihi wa quwwatihi. Maka barang siapa ingin mendapatkan manfaat dari darsnya, dia mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah dia dapatkan adalah dia memilih waktu semangatnya kapan tadi sudah disampaikan dia hendaklah memilih kapan waktu terbaik dia untuk belajar untuk menghafal kapan untuk mengulang kapan begitu ya Wal mauridu arabiu al-fikrah. Kemudian sumber yang ke empat adalah al-fikrah. Apa itu? Wahia tahkiku an-nazari fi ma yubtagha al ilmi bi imrarihi 'ala al-qalbi marratan ba'da marratin واستخراج ما تحت المبنى minal makna yaitu melakukan suatu penelitian sehingga menjadi jelas sehingga menjadi apa jelas ini dinamakan fikron ini levelnya lebih tinggi lagi ya menggerakkan pikirannya ya untuk betul-betul meneliti marrotan ba'da marrotin ya tidak cukup hanya sekali jadi betul-betul dipahami betul dikerahkan pikirannya untuk apa untuk istikhraju ma tahtal mabna minal makna untuk apa ya untuk mengeluarkan apa yang terkandung di balik dari kandungan susunan satu kalimat dia ingin mendapatkan maknanya nah ini tidak sembarangan karena dia pengen mendapatkan faidah dari susunan kata ini sebetulnya ini maknanya seperti apa yang dibalik ini dia pikirkan betul ya fawaid dari suatu susunan kata atau susunan kalimat Kenapa? Fa inna mabaniyal kalami khazainul ma'ani. Karena ya kalimat yang dia itu memiliki susunan, susunan kalimat yang dia itu memang sudah terangkai, itu ada khazainul ma'ani, ada makna yang dikandungnya. Ya, ada makna yang yang dikandung dalam susunan kata tersebut. fatahqiqu an-nadhari fiha wa ijalatuhu tusamma fikran. Bi an tatallaba al-wusula ila maqsudin tuqallibu فيه fihi hatta tudrika ma'nan taltamisuhu fima tutliku al-fikra fihi. Ya. Jadi untuk mendapatkan dari maksud kita harus betul-betul pandangan kita, konsentrasi konsentrasi kita harus betul-betul diarahkan, pikiran kita harus dibolak-balik, harus diarahkan konsentrasi betul sampai kita ya mengetahui makna yang kita inginkan ya dari al-fikr ini. Jadi memang betul-betul uh, konsentrasi untuk bisa mengambil ya makna yang terkandung dalam susunan kalimat ataupun hadis kalau itu hadis ataupun Quran dia pikirkan betul. Tapi ini nggak sembarangan orang, harus dia sudah paham dulu makna aslinya itu apa. Ini makna umumnya seperti apa? Harus paham. Ya, keadaan-keadaannya harus paham. Ya, dia harus sudah kuat ilmunya. Ya, karena nanti kalau dibiarkan ini rusak ngawur. Oh, ini kelihatannya maknanya begini. Dia menyimpulkan makna tersendiri yang jauh dari makna asli. Ini bahaya. Makanya al-fikrah ini tidak dilakukan kecuali orang yang sudah mantap dalam keilmuannya, dia sudah betul-betul paham, kemudian dia bisa menarik makna yang tersirat dalam satu susunan apa? kalimat. Wan nafi'u minal fikri fil ilmi yang dapat memberikan manfaat dari al-fikr dalam ilmu tersebut huwa ma taharraka bihi adh-dhihnu ba'da tamamil fahmi wa iktimali alatil ilm Al-fikr ini bisa bermanfaat manakala seseorang betul-betul ya menggerakkan pikirannya, betul-betul dia itu pikirannya dioptimalkan dalam keadaan optimal ba'da tamamil fahmi waqtimali alatil ilm. Setelah dia betul-betul paham, maknanya betul-betul sempurna dia paham dan dia memiliki alat-alat ilmu sempurna. Ya, dia harus paham dulu. Ya. Tadi yang sudah disampaikan tidak sembarangan karena khawatir dia pengen mengambil makna yang tersirat malah justru bertentangan dengan makna aslinya. maka beliau memberikan satu nasihat ya, supaya tidak terburu-buru seorang apalagi bagi para pemula ya beliau menasihatkan fal fikru fil ilmi lil wusuli ilal ma'ani asy-syarifah mahalluhu ma yustaqbal min umuri mutalakkihi maka sebetulnya al fikr ini dalam ilmu dalam ilmu ya untuk mendapatkan makna-makna yang sempurna ini sebetulnya keadaannya tempatnya itu nanti ya setelah ya dia memahami betul ya dari seorang mutalaki jadi nggak terburu-buru fala yahsunu al hujum alaihi fi al mabadi au inda al mutas au inda al mutawassitin au inda al muntahin qabla imtilaihim minal ilmi maka tidak bagus beliau mengatakan tidak bagus ini ya orang itu bersegera untuk mendapatkannya eh, cepat-cepat ya pengen apa menggali makna dengan al fikr ini untuk para apa para pemula atau untuk al mutawasitoin atau untuk orang yang tengah-tengah untuk masih levelnya masih tengah-tengah au inda al muntahina qabla imtilaihi minal ilm atau orang yang sebetulnya sudah dah cukup ilmunya tapi ya belum belum sempurna belum penuh ilmunya artinya ya ini uh, level yang harus dilalui oleh seseorang untuk bisa menggali makna yang tersirat Fa innal fikra fil ilmi la tahsulu manfaatuhu illa ba'da tamami fahmi ma'anihi. Karena memang al-fikr ini dalam ilmu seseorang tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali setelah memang sempurna memahami makna asalnya. Fa idza tamma fahmu al-ma'ani thumma iktamalat alatul ilmi min ya talakki fununihi kana fikru al-mar'i fihi hina idin kamalan yurithu kamalan wa in kana qabla dzalika kana khabalan yurithu khabalan maka sebetulnya beliau menyebutkan ya Al-fikr dalam ilmu ini manfaatnya tidak akan diperoleh kecuali setelah sempurna memahami maknanya. Apabila sudah sempurna maknanya, dia bisa memahami maknanya dengan baik alat-alat ilmu juga sudah dia miliki secara sempurna dari bab-bab keilmuan yang terkait dari ilmu yang dia ambil maka ya fikru dari al-mar'i tadi ya al-fikr dari orang tersebut ya ini akan menjadi sempurna ya walaupun sebelumnya terasa sukar tapi dia melalui tahapnya kesukaran maknanya ya dia awalnya masih ini maknanya apa maknanya apa terus dia gali dia ulang-ulang terus makna tersebut sehingga akan ya memunculkan makna-makna yang tersirat jadi jangan sampai sekali terus wah ini yang tersirat ini ya atau dia belum paham menurut saya maknanya ini ya jangan harus memahami dulu maknanya dengan baik Kemudian beliau juga menasihatkan fa multamisu al ilmi la yambagi lahu ay yujhida dhihnahu bil fikri fil usuli ila al ma'ani qabla tamami fahmihi wa iktimali alatihi maka seorang pencari ilmu tidak selayaknya tidak selayaknya untuk dia memaksa pikirannya ya, berusaha keras untuk melakukan al-fikr ini ya untuk mendapatkan makna dari al-fikr tersebut sebelum memang sempurna pemahamannya dan telah lengkap ya alat-alatnya Kenapa? Li'annahu yusgilu nafsahu. Pada hakikatnya dia hanya menyibukkan dirinya. Bima yasyuku alaiha yang sebetulnya itu berat itu sebenarnya berat tapi dia menyibukkan diri ini belum levelnya kaman yahmilu thiqalan la yakdiru badanuhu ala raf'ihi sebagaimana ya seseorang yang mengangkat satu beban yang berat sebetulnya badannya tidak kuasa untuk mengangkatnya wa rubbama awradahu al mahalik fahuwa yujri khatirahu munqadihan fi umurin la ya'ya tamamaha. Kalau dia nekat, ya, justru ini dapat membawanya ke dalam kehancuran, kebinasaan. Ya, yang akan juga menariknya membawanya satu hal yang sangat berbahaya. Ya, yang tercela karena ini bukan levelnya. Malah justru rusak nanti maknanya. Kalau dipaksa malah akan rusak sebagaimana orang kalau nggak kuat ngangkat barang seharusnya diangkatkan orang lain tapi dia paksa justru akan rusak. Kalau tidak badannya rusak ya maka barangnya akan apa? rusak. Contoh, fa inna mimma yasma'uhu al-mar'u fi ta'lilil ahadits misalan. Ya. Asya'a faqara fiha al-mutakallimuna bina biha. Ya. Maka misalnya orang yang mendengar ya, sesuatu fi ta'lilil ahadits misalnya dalam mencacatkan satu hadis selain dari riwayatnya dia bisa mencacatkan dari sisi matannya karena dia melakukan al-fikr yang sebetulnya dia belum mampu untuk melakukannya dia mencacatkan sebuah hadis misalnya ya farsaluha ala awahiniha qabla tamami al-fahmi waqtimali alatil ilmi ya, maka dia ngomong sembarangan, serampangan, sebelum sempurna pemahaman dan cukupnya alat ilmu. Fasara ta'lil ta'liluhum dhihhatan inda al-arifina bil ilm. Maka justru taklilnya dia, dia mencacatkan satu hadis itu jadinya malah lucu. Indal arifina bil ilmi. Ya, seperti apa? Eh, menurut orang-orang yang tahu terhadap ilmu tersebut. Maka kalau seseorang itu berbicara bukan dalam ya keilmuannya biasanya menghasilkan sesuatu yang lucu. Karena dia tidak paham tapi ngomong. Nanti masa hasilnya malah apa? Lucu. Seperti orang yang nggak paham ya, dalam hadis dia mentaklil atau mencacatkan satu hadis asal ngomong saja berusaha untuk melakukan al-fikr ya padahal ini salah Fa ini sami itu rojulan dia menyebutkan contoh dari belinya sendiri. Fa ini sami itu rojulan yu'allilu hadisan fis sahih. Aku mendengar seorang yang mencacatkan hadis dalam as-sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ummi Salamah anafisti ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah jadi istri-istri Nabi ada berapa tadi? Berapa? 11 Masa istri Nabi. Ya. Ummu Salamah. Nabi berkata, anafisti ya, anafisti itu kalau kita cuma menganggap satu ungkapan bahasa apakah kamu nifas kan gitu apakah kamu apa sedang nifas lama insallat min firashihi ya tatkala ya ada darah di ranjangnya ya faqala hadal hadis lahu illah Nah, dia langsung mengatakan hadis ini ada cacatnya katanya. Hadis ini ada cacatnya. Dia hanya dari susunan katanya tadi. Hadis ini ada cacatnya. Kenapa? Dia langsung melakukan al-fikr, yaitu di bawah apa? Makna yang tersirat. Kenapa? Li'anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tadha ihdahunna mauludan wan nifasu damun yakunu ba'da wiladah. Ah, dia mulai ini pikirannya Kenapa? Karena istri-istri Nabi itu tidak ada yang melahirkan. Tidak ada yang melahirkan. Kecuali Khadijah. Ini Ummu Salamah ini tidak pernah apa? Melahirkan. Kenapa kok Nabi mengacap, eh, mengatakan apa? Anafisti, kamu nifas. Hadis ini cacat. Tidak mungkin. Rasul mengatakan apa? Anafisti, cacat hadis ini. Dia ya melakukan ta'lil ya terhadap satu hadis karena dia belum levelnya dengan al fikr tadi ini ini adabnya ya dia mencacatkan hadis yang dia tidak paham dia hanya paham istri Nabi itu apa tidak ada yang melahirkan tapi kenapa Nabi mengatakan apakah kamu nifas ah hadisnya tidak benar ini hadisnya tidak ya. nah, itu karena dia sudah terlanjur melakukan al-fikr tadi ya betapa banyak ini terjadi orang menolak Quran ayat-ayat Quran menolak ayat-ayat dalam kitabullah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa terlalu memaksakan diri dalam apa al al fikr ya, memaksakan diri dalam apa al fikr Dan beliau mengatakan wahadal makna alladhi allala bihi ma'nan sakita. Ya ini salah makna yang dia mengilahkan ini maknanya tidak seperti itu, salah dia. Ya, jatuh apa yang telah dia omongkan tidak benar itu. Lianna aslan nifas husuluhu tanfis. Karena asalnya adalah tanfis. Apa itu? huwa lil mar'ati bidamin. Kan keluar darah intinya itu. Fayusama al haid aidon nifasan maka haid itu juga dinamakan apa nih? Nifas. Wa alladhi aradahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi anafisti. Inilah yang sebetulnya dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anafisti bukan berarti Ummu Salamah ini habis apa melahir melahirkan. Inilah eh, bahayanya orang yang belum eh, levelnya kemudian melakukan ya mengkritik ayat Al-Qur'an, kemudian mengkritik hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam padahal dia belum menyangkutkan dengan uh, pemahamannya dengan benar atau mengetahui ilmu-ilmu yang mendukungnya. وهذا الأمر الذي ذكرت خطوره صار شائعا في الناس فيما فتنوا به min dakwa suhulatil wusuli ilal ma'lumah ya, maka urusan ini sebagaimana yang aku sebutkan bahaya ini sudah banyak yang terjadi tersebar di kalangan manusia ya, yang mereka itu terfitnah mereka menyangka bahwasanya menyam apa sampai terhadap makna yang terkandung itu satu yang mudah tadi kan kelihatan mudah anafisti apa kamu nifas masa sih nabi apa apa namanya istri Nabi ada yang nifas kayaknya mudah nah, ini berarti hadis palsu ini hadis palsu ini nah, dia sampai kesimpulan misalnya seperti itu nah, dia tidak paham ya seakan-akan mudah tapi sebetulnya tidak seperti itu fadhannu anna suhulatal wusuli ilal ma'luma turithuhum qudratan ala nufudhi afkarihim fi ma'ani al-ilm maka yang menurutnya mudah untuk bisa menggapai makna yang terkandung tadi justru melahirkan seakan-akan dia itu bisa ya punya kekuatan untuk bebas ya melakukan apa namanya e, pikirannya itu di apa itu di apa eksplorasi apa di mengeksplor pikiran gitu ya. jadi bebas oh, ini kayaknya maknanya begini kayaknya begini ya ada bener seperti itu ya wa annahum yudrikuna min haqaiqihi asya'a tajribiha khawatiruhum malah justru ini sebetulnya hakikatnya eh, akan menarik dia satu yang membahayakan dia bahaya yang nggak baik dikira baik yang baik dikira nggak nggak baik ini bahaya karena menurut persepsi dia ya, persepsi dia ya. yang sebetulnya baik dianggap nggak baik yang sebetulnya itu sebetulnya tidak baik malah justru dianggap baik menurut pikirannya karena dia terlalu mengeksplor mungkin dengan penampilan bahasanya atau secara tidak langsung apa yang dia pandang ini barat orang itu ya uh, dia nggak bisa bedakan ya antara jenang dengan kotoran sapi ya bermirip ya tahu jenang ya, jenang itu kalau masih anget ya nah ini bodoh ini eh, bingung dia bedakan padahal itu jauh nah seperti itu dia dapat hadiah misalnya jenang dari tetangganya gitu kan oh, wah kamu itu menghina saya nah gitu kan padahal dikasih ini karena dia hanya melihat satu sisi bahwasanya dia itu pernah lihat sapi mengeluarkan kotoran mirip seperti itu kan gitu kan sehingga dia mengatakan ah ini tidak benar aslinya ini benar ini jenang ini kenapa dituduh ini apa kotoran apa sapi atau dia melihat dapat hadiah apa coklat koko kran misalnya yang bunder-bunder itu dikira ah ini kotoran kambing ini hadisnya benar dikatakan apa salah karena dia melihat satu sisi ini bahaya dia tolak itu jenang dia tolak itu coklat karena nganggep ini ini tidak benar ini karena dia tidak paham dia Ini berbahaya. Kal masmu'i al-yauma fi kathirin mimma yunsabu ila tadabburil Quran. Seperti yang banyak kita dengar hari ini, kebanyakan orang yang dinisbatkan dalam mentadaburi Quran. Mentadaburi Quran tanpa melihat tafsir dari para ulama terdahulu. Hanya ngarang sendiri sesuai dengan apa? apa yang tergambar dalam pikirannya. Ini makna Qur'annya seperti ini. innahu mahdhun jarayanil khawatir wa rubbama istamala ala ma'anin fasidatin fi syariah. Ini murni jelas ini berbahaya dan ini mungkin mengandung makna yang rusak dalam syariat. Jangan. Bahasa Arab tidak paham sudah menafsirkan Quran misalnya dia hanya melihat satu konteks saja ya. innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya sungguhnya zakat itu bagi fuqara dan masakin orang fakir dan orang masakin ya pahamnya hanya bahasa Indonesia oh orang yang suka masakin itu ah, dapat zakat juga berarti apa namanya penjual nasi yang suka masak gitu kan itu dapat zakat juga masakinnya menurut dia kan gitu kan masakin ya, ini masakin ini ya. misalnya contoh ekstrimnya ya. Ya. sehingga dengan itu akhirnya makna-maknanya jadi rusak sehingga muncul istana Nabi Sulaiman itu di Indonesia Borobudur nah, karena ada dua kebun, dua hutan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu terletak di Wonosobo. Nah, ada dua hutan kanan kiri. Nah, ini di Apit nah, ini istananya Nabi Sulaiman itu di di Indonesia, di Jawa. Hanya bermain-main dalam hal tersebut. Ini hati-hati ya. Karena Nabi Sulaiman itu asalnya dari Sleman. Ya, nggak mungkin orang menamakan Sleman kok tiba-tiba Sleman. Mesti ada asalnya. Pendirinya adalah Nabi Sulaiman. Nah, jadinya apa? Maka diabadikan oleh orang-orang nenek moyang kita namanya apa? Sleman karena dia didirikan oleh Nabi Sulaiman misalnya. Misalnya ya nanti jangan dipotong ucapan saya nanti katakan ini dalam pengajiannya dikatakan Nabi Sulaiman dari apa Sulaiman iya. nah, itu karena memang pikirannya ya ngawur saja yang penting dia mendapatkan mana yang kira-kira pas kemudian dia menurutnya bener ya nah, dia sampaikan ini jadi rusak ya maka ya masyarakat jadi rusak jadi galau jadi mungkin ya serba bingung itu karena banyak orang yang belum lamp, uh, eh, belum levelnya al fikar itu memaksakan diri maka setiap orang bisa melemparkan pendapatnya masing-masing sesuai dengan yang dia pahami maka akan jadi ya ruwet ya, akan menjadi apa ruwet wal maksud ya maksudnya begini anna murida an-najahi Allah ar ragib fi khusuli kamalil ilmi yambagi ay ya'rifa anna al-fikra fil ilmi martabatun tudraku ba'da tamamil fahmi waqtimali alatil ilmi. Jadi maksudnya begini. Orang yang pengen selamat di sisi Allah, yang menginginkan ya untuk sampai ke kesempurnaan ilmu hendaklah dia itu memahami, mengetahui bahwasanya al-fikr dalam ilmu itu satu martabat khusus yang hanya didapatkan setelah ya dia itu betul-betul paham dan sempurna alat-alat ilmu tidak sembarangan ini maksudnya itu itu kemudian wal mauridu al khamisah yang kelima al munadharah munadharah ya, diskusi ya Wahia apa itu al-bahthu fil ilmi ma'a ghairihi linusrati qaulin duna akhar yaitu membahas satu ilmu bersama yang lainnya untuk ya linusrati qaulin duna akhar untuk memenangkan satu pendapat di atas pendapat yang lain. Jadi diskusi, debat nah dengan cara yang baik. Ya, itu adalah munadharah. Ya, muna munadharah wan nafi'u minal munadharah ya. yang bermanfaat dari munadharah munadharah itu kapan kapan itu bisa debatnya bermanfaat diskusinya bermanfaat kapan itu kapan bermanfaat apakah setiap debat itu manfaat enggak kapan itu debat bisa membawa manfaat ya. maka nama adi ilmin li iradatil haq Apabila itu memang dilakukan bersama orang yang betul-betul memiliki ilmu dan tujuannya apa? Liiradatil haq. Untuk menginginkan kebenaran. Tapi kalau hanya menang-menangan tidak bisa. Maka hanya akan menghabiskan waktu. Apalagi mendebat orang-orang bodoh. Itu menghabiskan waktu. Mendebat orang gila menghabiskan apa? Waktu. Orang gila mengatakan pohon ini dari emas ya sudah biarin dari emas jangan di didebat ya itu dari kayu enggak warnanya kuning emas ya, skarpmu gitu kan sudah jangan di didebat tidak ya ya enggak punya ilmu ya walaupun kita dibodoh-bodohin oleh orang gila tadi ini loh kamu itu nggak tahu warna emas ya warnanya kuning itu loh ada pohon yang warnanya kuning itu emas kamu belum pernah lihat emas ya ya sudah nah tinggalkan ya sehingga fal munadharatu an-nafi'atu tajma' wasfain. Jadi intinya ini sudah disampaikan bersama orang ahli ilmu dan eh, menginginkan kebenaran sehingga munadharah yang membawa manfaat itu terkumpul dua sifat. Ahaduhuma wuku'uha baina muttasifaini bil ilmi al-kamil imma fi nafsaihima wa imma fi tilkal mas'alah bi'ainiha. Jadi memang ini terjadi dari dua orang yang memang punya sifat ilmu yang sempurna. Jadi yang berdiskusi itu dua-duanya punya ilmu yang sempurna. Ya. Imma fi nafsaihima, jadi memang dua-duanya memang sempurna ya ilmunya wa imma fitil tilkal masalah bi atau memang masalah itu dianggap masalah yang penting yang memang akan di, didiskusikan. Memang soal keilmuan yang memang penting untuk di ya eh, didiskusikan. Ya. Jadi terjadi antara dua orang yang memang punya ilmu. Jadi tidak semua ajakan debat itu tadi apa di dilayani. Ya. Antum misalnya habis terserah bidang antum apa antum kuliah dalam keilmuan Islam misalnya sampai doktor misalnya kan dah menguasai fikih antum membuat status tentang masalah fikih itu yang komen banyak sekali itu yang komen itu mungkin anak SD mungkin anak SMP tidak sekolah komen ini pendapat opo itu tidak benar gitu antum jawab antum layani habis tuh padahal yang komen seribu tidak perlu dilayani ya tidak ada manfaatnya juga oh kita nggak tahu setiap orang bisa komen apalagi setiap celaan dilayani tidak pantas seorang ahli ilmu itu mendebat semua orang ya atau melayani celaan setiap orang yang justru akan menghabiskan waktunya maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau seorang imam yang agung jelas keilmuannya kalau seandainya beliau berdebat pun beliau akan mampu untuk mengungguli lawannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan hujahnya yang kuat ya Imam Syafi'i rahimahullahu taala tapi beliau dengan tawaduknya mengatakan ya, beliau juga banyak dicela dia mengatakan kul bima syi'ta fi masabbati irdi fa inna sukuti anil laimi jawabu ma ana adimul jawabi walakin ma minal usudi an tujibal kilaba kata beliau biasa orang berpendapat itu dikritik, di debat itu biasa. Bahkan dijelek-jelekkan. Apa kata alimah masyafi Syafi'i? Kul bima tafi masab bati irti. Silahkan saja kalau kamu mau mencela kehormatanku, mau menghina-hina ya pendapatku atau pribadiku ya sudah terserah saja. Ya. Kul bima tafi masabati bati irti. Silahkan saja kalau kamu mau untuk mencela kehormatanku Fa inna sukuti anil naimi jawabu karena sesungguhnya diamku itu dari celaanmu adalah sebagai jawaban. Sebetulnya diam itu sebagai apa? Jawaban. Kalau orang sudah dijawab kan sudah sudah selesai. Sebetulnya diam itu sebagai jawaban. Karena kalau misalnya dijawab malah nggak selesai. Sesungguhnya diamku adalah jawaban. Ya, atas celaanmu, atas bahan tahanmu. Silahkan. Fa inna sukuti anil laimi jawabu. Kata beliau, ma ana adimul jawabi walakin bukan karena aku diam itu karena aku nggak punya jawaban. Bukan karena aku ini diam, ya nggak mau melayani kamu dalam debat itu bukan karena nggak punya jawaban. Tapi apa, apa kata beliau? Ma minal usudi antujibal kilaba. Tentu tidak layak seekor singa melayani anjing katanya kan. Nggak layak, bukan levelnya. Ya kalau seandainya anjingnya itu gonggong-gonggong, sinanya tidur, eh, eh, eh nggak berani kamu ya. Ya udah biarin aja sudah. Habis waktu singa melayani apa? Anjing. Maka kata beliau, "Maminal usudi antujibal kilaba." Tidak layak singa kok melayani apa? Anjing. Ya. Jadi itulah diantara adab para ulama. Jadi tidak semua permasalahan itu harus diperdebatkan ya apalagi dengan debat dengan orang yang dia tidak paham kalau dia mau paham ya dikasih tahu tapi bukan dengan debat ALN yang dia nggak paham konteks masalahnya itu apa sudah ya, nanti habis waktu apalagi dunia sekarang ini yang banyak orang setiap orang bisa komentar dah tidak usah di, dilayani ya, kecuali yang memang penting membutuhkan jawaban ya yaitu dilayani tapi kalau memang tidak penting tidak usah di dilayani habis waktunya ya. kemudian wal akhar yang kedua selainnya ayakuna muradu kulli minhuma al wusulu ilal haqqi bahwasanya yang diinginkan dari keduanya adalah pengen sampai ke dalam kebenaran jadi memang dua-duanya menginginkan kebenaran sehingga dikatakan saya itu senang kalau pendapat yang disampaikan oleh lawan diskusi itu yang benar karena seakan-akan dia mendapatkan perbendaharaan baru harta yang baru dia senang sudah jadi nggak harus ngeyel-ngeyel kalau salah ya sudah salah kamu yang benar berarti kalau mengakui yang lain benar dia dapat tambahan manfaat tambahan ilmu baru dapat tambahan ilmu baru yang selama ini dia nggak tahu dengan diskusi akhirnya dia paham oh seperti itu toh ternyata yang betul adalah dari lawan kita berarti kita dapat ilmu baru karena kita pada hakikatnya sebenarnya dikasih tahu walaupun lewat apa diskusi atau debat oh ternyata apa yang disampaikan oleh lawan debatnya itu ha, ah, yang benar sing kuat <coughs> cuma duduk dengarkan aja nggak kuat kan ya, gimana Qala An-Nazim rahimahullahu taala. Berkata An-Nazim rahimahullahu taala. Farubba insanin yanalul hifdha yuridun nasa wa yahki al-lafdha. Mungkin ada orang yang dia bisa mendapatkan bisa hafal, bisa, dia bisa hafal dia. Kemudian bisa mendatangkan nas-nas bisa menceritakan lafat ya bisa mengungkapkan. Wa ma lahu fi ghairihi nasib mimma hawahu al-alimu al-alimul adib. Tapi ya, dia itu selainnya tidak punya bagian. Artinya ya, taunya cuma itu. Tidak ada bagian yang dia ketahui dari apa yang dimiliki oleh seorang yang alim dan memiliki adab. Ya. untuk طيب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب Barangkali ada juga orang yang sebetulnya itu semangat sangat mencintai ilmu. Dia sangat mencintai ilmu tapi bali di qalbi hatinya lemah hatinya tidak dong dia. ya. untuk memikirkan itu lemah dia bodoh tapi dia semangat ya. pengajian juga terus gitu kan ya tidak dong dong ya tidak apa apa ya. muajjazin fil hifdi war riwayati laisat lahu amman rawa hikayah dia itu lemah dalam hafalan dan riwayat tidak bisa dia itu ya menceritakan dari yang dia dapatkan riwayatnya intinya lemah dia nggak bisa ya padahal dia semangat dalam apa belajar ada orang dia itu semangat gitu kan bahkan setiap pelajaran dicatat terus nah, tapi nggak paham dia malah catatannya dimanfaatkan temannya pinjam pinjam pinjam gitu kan oh iya iya, iya gitu. <laughs> nggak dong nanti ditanya ini maksudnya apa ya tulisannya kemarin kamu ini tulis apa nah, ya saya nggak tahu cuma nyatet aja ya gitu oh ya wis lah gitu kan ada. tapi dia semangat ada tipe yang jadi beliau menceritakan di sini tipe-tipe penuntut ilmu ada tipenya ya. Kemudian yang lain wa akharu yu'ta bila ijtihadin hifdzan lima qad jaa ya, fil isnadi. Selainnya ada pula orang yang diberi tanpa harus bersusah payah sungguh-sungguh sungguh-sungguh untuk menghafal ya. Ya, dia meriwayatkan dalam sanat sudahlah gampang ya yufiduhu bil qalbi la binadhiri laisa bimutarrin ila qamatiri jadi sudah dia bisa mendapatkan faidah dalam hatinya ya tanpa harus bersusah payah eh, memperhatikan melihat ya laisa bimutarrin ila qamatiri tanpa susah harus eh, menyimpan ilmunya dalam tas dalam tempat tidak sudah karena setiap dia dapat ilmu dia simpan dalam dadanya ya, ada tipe yang kayak begitu juga ada tipe yang dia seperti itu juga nah, penjelasannya ini intinya terkait dengan tipe-tipe kemampuan orang dalam menuntut ilmu sehingga jangan sampai orang uh, ya merasa uh, lemah kemudian putus dalam menuntut ilmu tidak memang ada orang yang tipenya berbeda-beda ya ini adalah rizki yang diberikan oleh Allah dari fadlullahi yu'tihi may memang keutamaan yang diberikan oleh Allah ya sesuai dengan orang yang dikehendaki oleh Allah tapi Allah melihat usaha kita ini kita berusaha sudah Allah melihat usaha kita antum berjalan untuk menuntut ilmu itu satu kebaikan ya antum akan mendapatkan rahmat dengan berjalan menuntut ilmu walaupun tidak paham sudah yang penting ya tujuannya adalah untuk menuntut ilmu mencari ridha Allah karena itu jalan menuju surga sudah datang tidak paham besok datang lagi terus berusaha ya karena memang ya kemampuannya seperti itu tapi dia ya bermajlis dengan orang-orang saleh dia bermajlis dengan orang-orang saleh yang tidak ada orang yang menyesal ketika bermajlis dengan orang-orang yang saleh ya kemudian zakara asyarih Fafaqahullah Zakara an-nazim fi hadhil abiyat Penulis ini ya menyebutkan dalam bait-bait ini annan nasa yatafawatuna fi khududihim fil hifdhi wal fahmi alladhi yanaluna bihi al ilm Penulis menyebutkan dalam bait ini bahwa manusia itu berbeda-beda dalam mendapatkan bagian dari hafalan dan pemahaman yang mereka itu ya dapatkan dalam ilmu sudah manusia itu beda-beda kok yang gimana lagi kemampuannya seperti itu tapi dengan berusaha insya Allah akan bisa insya Allah akan nyampe kalau dia bersungguh-sungguh kalau dia semangatnya terus dijaga insya Allah akan nyampe asal jangan terputus walaupun lebih capek dari yang lain karena yang akan kita ambil ini warisan Nabi satu yang istimewa berat yang tidak bisa tergantikan dengan dunia dan seisinya. Walaupun kemampuannya pas-pasan tapi terus maka insya Allah akan didapatkan walaupun capek. Tapi orang yang punya kemampuan mungkin tidak terlalu capek sudah dapat. Ya. Misalnya ada sayembara. Ya. Siapa yang datang ke Jakarta, Istana Negara, maka akan diberikan ya uang 10 miliar tunai ya bonusnya mobil bisa dibawa pulang misal ya maka berbondong-bondong orang sesuai dengan kemampuan sampainya ke istana negara beda-beda ada orang dari Surabaya dia punya uang pakai pesawat tidak capek bisa langsung nyampe apa Jakarta dibawa itu uang dibawa itu mobil cepet tanpa harus capek karena dia punya kemampuan ada orang yang kemampuannya pas-pasan ah saya nggak bisa beli pesawat ya bisa beli pesawat apa namanya nggak bisa beli tiket pesawat bisanya hanya tiket apa kereta ya sudah apakah capek lebih capek daripada apa pesawat tapi udah bisanya itu kok sudah tapi kalau dia sungguh-sungguh pasti akan nyampe walaupun tidak secepat apa orang yang naik pesawat sudah jalani saja terus dinikmati walaupun capek. Ada orang yang tidak punya apa-apa. Uang tidak punya sudah. Cuma punya sepeda motor atau sepeda ontel, tapi dia pengen pulangnya membawa mobil yang tadi sudah dijanjikan plus uang. Dia sangat tertarik dengan bagian dunia itu dia pokoknya saya harus datang capek capek dia naik sepeda ontel dari Surabaya pinsan dulu di mana di di Cirebon pinsan dulu ya capek dia lebih capek dia harus dibawa ke rumah sakit dulu mau kemana pak mau dapat ini pulangnya walaupun datangnya saya pakai sepeda pulangnya pengen pakai mobil dapat dua miliar juga subhanallah capek tapi dengan semangat akhirnya nyampe walaupun lebih lama lebih apa capek lebih lama lebih capek tapi apakah bisa nyampe bisa kapan itu ya yang penting jalan tapi kebanyakan orang enggak itulah putus enggak karena cita-citanya kurang besar ya. kesungguhannya kurang bahkan ada orang yang enggak punya apa-apa sepeda saya enggak dia nggak punya punyanya hanya kaki sudah ini kaki saya punya eh, sudah jalan walaupun nyampe ya tahun depan udah terserah yang penting jalan sudah ya, jalan terus setiap kelurahan berhenti ya, capek setiap ada masjid tidur situ sudah ya, datangi tempat-tempat masjid yang digunakan sholat jumah yang ada makan siangnya dah datangi situ dah begitu aja sudah terus begitu apakah bisa nyampe kalau sungguh-sungguh cita-citanya kuat nyampe tapi ingat lebih capek lebih lama tapi apakah pertanyaan nyampe nyampe insya Allah kalau hidupnya masih sama orang menuntut ilmu dalam ilmu apapun ngafal Quran dan yang lainnya yang lain punya kecerdasan yang lain punya uh, kemampuan lebih sudah mungkin dia cepat tapi yang lain sudah tua sudah aduh sudah tapi apakah bisa bisa walaupun butuh lebih perjuangan lebih capek tapi pertanyaan bisa atau tidak bisa hanya saja lebih apa lebih capek lebih lama maka ini kembali lagi kepada niat cita-cita apakah memang betul bahwasanya cita-citanya terhadap ilmu yang akan dia dapatkan itu betul-betul terhujam dalam jiwanya melebihi ya hadiah 2 miliar atau mobil yang dia rela sampai harus pingsan dulu ya, maka ini akan teruji fatajiduhum fihim man takuna lahu ahliya fil fahmi wa qudratun alaihi fahuwa wa'iyatun darrakun lil ma'ani maka kamu akan dapatkan di antara mereka orang yang memang dia ahli dalam memahami, punya kemampuan dan dia itu mudah paham, mengerti dalam satu makna. Itu ada tipe yang kayak begitu itu ada udah paham cepet nyentelnya kamu udah paham tuh udah paham ya, alhamdulillah ya udah cepet pahamnya watajidumin watajidu watajidumin hum man yataqasaru an hadhihi rutbah ya min al fahmi famalahu fihi kabirun kabirun nasibin wa in kana lahu hadzun al hifdhi ada orang yang terbatas dalam tingkatan ini ya ya pendek ya hanya seadanya saja dalam memahami tidak seperti level yang tadi famalahu fihi kabiru nasib ya, dia tidak memiliki bagian yang besar dari uh, rizki ilmu yang dia dapatkan wa ingkana lahu hadzun minal hifdi walaupun dia punya bagian hafalan dia bisa ngapal dikit-dikit tapi tidak paham gitu ya tidak apa-apa terus maka jangan sempat berputus, jangan sampai berputus asa dalam belajar tidak paham ya sudah tidak apa-apa ya terus belajar ya wa syara an-nazimu ila min huma biqaulihi dan an-nazim mengisyaratkan tentang yang kedua ini jenis yang kedua ini ya dalam perkataannya فرب إنسان ينال الحفظ ويورث ويورد النص ويحكي يا اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ini sudah disampaikan fal madhkuru fi hadaini al baitaini ya bin nisbati ila quwwatil fahmi huwa dhaifun la yu'addu min arbabiha Jadi dari dua bait ini ini untuk menunjukkan bahwasanya kekuatan pemahamannya lemah, tidak tidak tidak dianggap dia intinya tidak memiliki kemampuan untuk menghafal ya atau memahami dia kemampuannya lemah wa urifa ya muqabiluhu bihalihi ya dikenal diketahui kebalikannya dengan keadaannya fa innahu idza kana finnasi ya man yad'ufu fahmuhu apabila ada orang yang pemahamannya itu lemah fa muqabiluhu minhum maka kebalikannya apa yaitu man yaqwa fahmuhu orang yang kuat pemahamannya wa tajidu fihim aidan binisbati lil lil hifdi dan didapatkan pula ya dari mereka ya ditinjau dari hafalannya juga gitu pemahamannya juga lemah tidak bisa paham dan lelet istilahnya apa itu memahami itu tidak paham gitu lama dia ya. man yakunu dhaifal hifdi ma'a mahabbatihi al ilma wa ragbatihi fihi ada orang yang dia itu memang lemah dalam hafalan padahal dia itu suka ilmu cinta ilmu sangat mengharapkan ilmu tapi lemah ya sudah dia itu lemah ya tapi dia itu sangat senang dengan ilmu wa tajidu minhum man huwa qawiyul hifdhi mutamakkinun bihi sahlun alaihi ada orang juga yang kuat hafalannya ya mantap hafalannya ya mudah bagi dia fannasu mutafawituna fil hifdhi wal fahmi ala darajatin wa maratiba mutabayinah maka manusia itu dalam hafalannya dalam pemahamannya ada derajat dan tingkatan yang berbeda-beda. Wa syara an-nadhimu ila maratibi an-nasi fil hifdhi fi qawlih dan ini diisyaratkan oleh nadhim dalam uh, eh, nadhamnya dalam perkataannya wa rubba dhi hirsi syadidil hubbi lil ilmi wa dzikri balidul qalbi ya mu'ajjazin fil hifdhi war riwayah laisat lahu amman rawa hikayah wa akharu yu'ta bil ijtihadi hifdzan lima qad ja'i fil isnadi yufiduhu bil qalbi la binadhirih laisa bimuttarrin ila ila qamatiri ya maka keadaan manusia ada dua yang pertama fal awwalu kalilul hifdi dhaifuhu orang yang lemah hafalannya orang yang lemah apa ya hafalannya Kemudian yang kedua, qawiyul hifdi. Orang yang kuat hafalannya. Hatta tatamakkan al-mahfudhatu fi qalbihi duna kabiri istihadin minhu. Ya, sampai dia itu ya bisa kuat, bisa mantap ya apa yang dihafalnya dalam hatinya tanpa perlu ya usaha yang besar. Ya, tanpa perlu apa? kesungguhan yang besar. Ya, ada yang cepat hafal ada dan itu akhir terlihat ada memang ada orang yang cepat hafalan minhu wa minhu contohnya halu Abdullah ibn Mubarak seperti Abdullah bin Mubarak fa innahu suila beliau pernah ditanya kaifa tahfadu ya Aba Abdurrahman gimana kamu menghafal ya Abu Abdurrahman kalau kamu menghafal itu gimana ya Abu Abdurrahman maksudnya Abdullah bin Mubarak apa katanya faqala innama huwa idashtah innama huwa idash tahaitu syai'an hafidtuhu. Kata beliau, aku ini apabila menginginkan sesuatu aku bisa hafal. Kalau dia tertarik, dia pengen, dia bisa hafal. Berarti hafalannya kuat, cepat. Ai idza wujida fi qalbi mahabbatan wa ragbatan lahu wajada tariqan ila qalbi fatamakkana minhu wa rasakha fihi fasara ilmu hadiran biqalbihi ya fahuwa la yahtaju ila an-nadari fil kutubi al musyari ilaihi qawlihi laisa mutarrin ila qamatirih ya jadi ketika Abdullah bin Mubarak tanya gimana kamu menghafal ya, kalau aku sudah ingin menghafal aku tertarik udah aku bisa hafal apabila didapatkan dalam maksudnya adalah didapatkan dalam hatiku keinginan kecintaan keinginan terhadap suatu maka akan ada akan ada jalan ke hatiku artinya sudah bisa masuk ke hati ya kemudian akan menjadi mantap dan kuat di dalam hati tersebut maka jadilah ilmu itu hadir ya di dalam hatinya tidak butuh lagi layah taju ilan nadhari fil kutub al musyar ilaiha nggak perlu melihat kitab jadi ilmunya sudah kuat ya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala ya memang dikasih kemampuan hafalan yang kuat padahal tidak bisa nulis makanya disebutkan salah satu pemimpin saat itu saat Abu Hurairah masih hidup masih hidup itu ada diuji dikisahkan Abu Hurairah diuji khawatir Abu Hurairah ini dusta karena tidak bisa nulis kok bisa merawatkan banyak apa hadis maka dites ini Abu Hurairah radhiyallahu taalaan untuk mengetes kejujurannya maka dipanggillah Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Ternyata ketika dipanggil ya Amir tersebut sudah menginstruksikan kepada sekretarisnya untuk dibalik dinding, dibalik tembok. Ya. Tulis apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kemudian diminta Abu Hurairah menyampaikan hadis-hadisnya. <coughs> Setiap hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ditulis dari balik ya sitar atau balik tembok tulis oleh sekretarisnya tulis dah dah maka tahun berjalan. Panggil lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kamu dulu pernah meriwayatkan hadis. Sekarang ulangi hadismu sebagaimana dulu yang pernah kamu sampaikan kepadaku. Dibacakan ternyata apa yang dibacakan oleh Abu Hurairah persis sama tertulis yang berada di balik tembok. Subhanallah maka menjadi yakinlah orang bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang amanah dalam merewetkan hadis. Kalaulah Abu Hurairah ini berbohong, tentu apa yang dia bacakan saat ini dengan tahun yang akan datang atau saat itu dengan tahun di mana dia dipanggil untuk yang kedua kalinya akan berbeda. Tapi tidak bagi Abu Hurairah radhiyallahu taala. <coughs> Abu Hurairah. Ya, orang yang kuat hafalannya. <coughs> Tidak perlu melihat ke kitab. Laisa bimutarrin ila ila qamatirihi, ya tidak perlu dia itu repot <coughs> untuk membawa komatir. Apa itu? al komatir yaitu jam'u ya kimatur. Wa huwa wi'a'un tuhfadhu fihi al-kutub bi manzilatil haqibah ya fi waqtina yaitu seperti apa? Ya, tempat untuk menyimpan buku kalau keadaan sekarang ya seperti tas ya fal hafid al mutamakkin ghairu muftakirin ilal kutubi al mawdu'ati fil qamatir <coughs> orang yang sudah hafal mantap hafalannya itu tidak butuh lagi terhadap kitab yang yang diletakkan di tas tadi <coughs> hafalannya kuat itu dikasahkan oleh uh, eh, diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya nulis kitab ya sudah ditulis diantaranya Zadul ma'atnya tulis dalam perjalanan safarnya ditulis ilmunya mantap kuat ya. walaupun mungkin juga melihat kitab tapi banyak yang sudah tersimpan dalam dadanya ya, kalau ulama kita di Indonesia ya seperti Buya Hamka rahimahullahu taala ilmunya kuat ya. sebelum dia di penjara beliau itu menyampaikan menulis cuma dua juz sebutkan dalam tafsirnya jadi beliau itu menulis tafsir Al Azhar itu dua juz saja. Akhirnya ada masalah, kemudian dipenjara. Di penjara itu digunakan waktunya untuk melengkapi apa? Tafsirnya. Maka selesailah tafsirnya 30 juz di mana? Di penjara. Itu di antara hikmah dia di di penjara. Tafsirnya selesai di mana? Di penjara. Bisa dilihat, bisa dibayangkan keluasan ilmu dari Buya Hamka. Ya, tafsirnya 30 juz selesai ketika beliau di penjara. Rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Ya. <clears throat> Wa kana Al-Khalil Ibn Ahmad yunsidu baitan sayyaran disebutkan di sini sebuah syair. Walaysa ilman mahawa ya al-kimatr. Bukan ilmu yang hakiki sebetulnya yang masih tersimpan dalam al-kimatar dalam tas-tas mal ilmu illa ma hawahu sadr ilmu itu adalah ilmu yang tersimpan dalam apa dada ilmu itu yang tersimpan di dalam dada ini ilmu yang hakikatnya yang bisa kapan saja dimunculkan ada yang masih tersimpan di kitab saat dia butuhkan dia masih mencari-cari kitab bingung dia tapi kalau ilmunya tersimpan di dada kapan dia dibutuhkan dia bisa keluarkan dari dadanya dan ilmu itu tidak bisa dirampok oleh siapapun ya tidak bisa terbakar ya tidak bisa hilang kecuali memang betul-betul dia menjaganya dengan baik maka kapanpun dia perlukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala selama dia menjaga dalam dadanya maka dia akan mudah untuk mengeluarkan lebih mudah daripada dia mengeluarkan kitab dan mencari ilmu yang tertulis dalam kitab. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya hari pertama dari uh, penjelasan syarah Bahjatul Tulab fi adabi talab insyaallah besok kita selesaikan bi biidznillah azza wajal mudah-mudahan ada manfaatnya jika ada kekurangan maka ini dari kelemahan ya apa yang saya pahami dalam kitab ini dan ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dan ke kekurangan saya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Uh, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.